Kita barusan mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Diniyah hal-hal yang berkenaan dengan tawakal. Tawakal merupakan salah satu magam kedudukan yang tinggi, salah satu magam jenjang keyakinan di mana makna daripada tawakal itu sendiri adalah hati merasa yakin dengan bahwasanya semua alam semesta berada di dalam genggaman Allah, berada di tangan Allah. Dan dia yakin tidak ada yang bisa memberi tidak ada yang bisa menolak, mencegah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau bahaya melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya setelah itu semua hatinya merasa tentram, damai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak goyah keyakinannya atas beragam kesulitan dan problem yang dia hadapi sehingga dalam segala problem tersebut hatinya tetap damai dengan apa yang dijanjikan Allah dia yakin segala perkara berada di dalam kekuasaan Allah dan dia tidak merujuk di dalam segala problem melainkan hanya kepada Allah batinnya kalaupun zahirnya merujuk kepada manusia ataupun kepada sebab dan ikhtiar itu hanya sekedar zahirnya saja dan itu pun sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal tersebut adalah sifatnya para wali-wali, sifatnya para nabi-nabi, sifatnya para kaum salihin, dan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala keperluan orang tersebut. Allah taala yang akan menanggung orang tersebut. Dalam perihal rezeki, dalam menghadapi bala musibah, dalam menghadapi problem yang berserah diri kepada Allah yakin percaya kepada Allah Ta'ala dan yakin semua perkara berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala maka hatinya akan menjadi damai tentram dan Allah akan menolong orang tersebut di dalam masalah rizki Allah Ta'ala berfirman eh, Rasulullah bersabda di dalam hadis bahwasanya lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzagut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Ta'ala akan memberikan kalian rezeki seperti memberikan rezeki kepada burung yang berterbangan burung keluar dari rumahnya, dari sarangnya pagi hari, itu perutnya, temboloknya kosong, kempes. Tapi pulang, lain yang dia kenyang, lain yang dia bawa pulang dalam temboloknya itu penuh semuanya. Padahal burung kagak sekolah, gak ngambil magister, kemudian juga kagak dagang di pasar. Tapi dia mendapat rezeki dari mana? Apa dia ahli ekonomi? Orang-orang lagi pada krisis moneter. Tapi burung tetap kenyang. Enggak ada mereka demonstrasi kekurangan beras, kekurangan minyak. BBM naik, BBM turun, Enggak dipikirin sama dia. Subhanallah. Kita diajarkan tawakal yang sebenarnya berikan contoh seekor burung lihat tawakalnya dia. Apakah dia nggak ikhtiar? Ikhtiar, pergi jalan pagi, pulang, alhamdulillah udah dapat dia. Dan yang dia bawa pulang, ya untuk hari itu. Yang buat besok enggak, besok nyari lagi. Enggak nyimpen, ayo timbun. Kita timbun makanan. Kenapa? Ini lagi musim kemarau panjang. Atau pangan lagi sulit, kena banjir. Tidak menimbun di rumahnya, enggak. Tapi dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Enggak nyimpen buat dua hari atau tiga hari atau sebulan, dua bulan. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tawakal dan juga diatur tawakalnya kita seperti apa. Sayyidina Ibrahim ala nabina wa alaihi afdhalus wa azkat taslim ketika akan dilempar ke dalam apinya Namrud itu dibangun bangunan seperti istana tapi dari kayu bakar kemudian dibakar apinya menyala dari jarak beberapa kilo udah terasa panasnya itu Sayyidina Ibrahim dilemparnya itu dengan manjanik dengan ketapel ke tengah tumpukan api tersebut ketika dia dilemparkan di situ Allah taala kirim malaikat Jibril saat dilempar malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau sekarang menuju api akan terbakar. Alakah hajah? Apakah engkau punya hajat?" Apa jawab Nabi Ibrahim? "Amma ilaik fala." Hajat saya kepada engkau wahai Jibril, saya nggak punya hajat kepada engkau. Saya nggak ada keperluan kepada engkau, saya nggak minta kepada engkau, enggak. Sudah sampai dalam kondisi itu dikirim malaikat Jibril untuk bantu, Ditanya engkau ada hajat? Tidak, saya enggak perlu kepada bantuanmu. Kalau begitu minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab apa? Ilmuhu bihali yughnihi an suali. Allah Ta'ala mengetahui keadaan saya. Pengetahuan Allah akan keadaan saya sudah cukup sehingga membuat saya tidak perlu meminta lagi kepada Allah. Allah sudah tahu keadaan saya. Saya udah berserah kepada Allah. Allah yang atur. Allah udah tahu saya begini, ya udah atur aja. Saya nggak perlu minta lagi. Allah tahu saya hambanya. Saya diperlakukan begini, Allah tahu. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Lantas apa yang dilakukan oleh Allah? Gulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah Ta'ala bilang, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Kalau cuma dingin doang, beku Nabi Ibrahim. Dingin dan selamat atas siapa khusus kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, itu lebih kurang selama seminggu lebih di dalam api tersebut. Sampai apinya baru padam dengan sendirinya. Keluar selamat nggak apa-apa. Sampai Nabi Ibrahim pernah bilang, hari yang paling lezat, yang paling nikmat buat saya di dunia adalah hari saat saya dibakar di dalam apinya Namrud. Adem, sejuk, damai. Dengan perintah Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. rezeki dibawakan oleh Allah Ta'ala ke dalam api tersebut. Subhanallah. Sehingga Imam Abdullah bin Alul haddad beliau di dalam doa dan munajatnya, dalam syair doa dan munajat beliau, yang sering kita baca, baca apa? Gad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup bagiku ilmunya Allah mengetahui keadaanku. Asal Allah tahu keadaanku cukup bagiku. Dan kafani ilmu Rabbi min su'ali waktu hari Ilmunya Allah akan keadaanku cukup bagiku. Sehingga tanpa perlu diminta Allah Ta'ala pasti akan menjamin saya. Fadu'ai wabtihali syahidun libiftigari. Doaku harapanku kepada Allah Ta'ala menjadi bukti, menjadi saksi bahwasanya aku ini betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan oleh para kaum salihun, para kaum salihin mereka mengatakan bahwasanya man radhiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila barang siapa yang ridha kepada Allah Ridha kepada Allah sebagai yang mengatur urusan dia. Tawakal kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia ridha. Wakil. Maka dia akan mendapati segala jalan menuju segala kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya dia dapatkan apabila dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa fahuwa hasbuh. Karenanya saudara-saudara sekalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari saat kita selesai sholat lima waktu kita baca apa? Untuk menguatkan tawakul kita, kita ulang-ulang dengan lisan dan dengan hati kita dan kita fahami. Kita ulang gaidah ini yaitu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la lima mana'ata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ya Allah apabila engkau ingin memberi enggak ada yang bisa mencegah la mani'a lima a'tait kalau engkau ingin memberi enggak ada seorang pun yang bisa mencegah enggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau ingin mencegah enggak ada yang bisa menyampaikan kebaikan kepada kita apa yang sudah ditentukan Allah, nggak ada yang bisa menolak. Lara dari magobait, nggak ada yang bisa menolak takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yang faudal jad mingkal jad orang yang punya kekuasaan jabatan nggak manfaat. Tetapi semua manfaat dari Allah Taala. Dalam Asmaillahil Husna, Ya Nafi' Ya Dar Ya Mu'ti Ya Mani' Allah Ta'ala yang maha memberi manfaat. Satu-satunya yang bisa ngasih manfaat Allah. Bukan obat, bukan harta, bukan manusia, bukan bos, bukan pekerjaan, bukan mata pencaharian. Yang bisa ngasih manfaat hanya satu, Allah. Dan Allah Ta'ala sekehendaknya, sesukanya menjadikan manfaat dalam obat ataupun racun. Terserah Allah. Allah Ta'ala berhak menentukan, meletakkan manfaat dalam obat ataupun racun. Dalam kebaikan ataupun bahaya. Allah Ta'ala bisa letakkan manfaat dimanapun Allah Ta'ala suka. Yang memberikan manfaat hanya satu, Allah. Bukan dokter, bukan siapapun. Yang memberikan bahaya hanya satu, Allah. Bukan banjir, bukan gunung, bukan gempa, bukan siapa-siapa. Itu cuma kendaraan kosong dalamnya. Pengendalinya siapa? Pengemudinya siapa? Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Yang memberi Allah. Yang mencegah Allah. Apabila kita yakin seperti ini, kita lihat semua ini perlakuan Allah. Dan Allah Ta'ala lakukan ini semua dengan hikmah. Apakah kita mencapai hikmah tersebut? Al-Habib Ali al Habshi mengatakan dalam Bara'atul Istihlal Maulid, beliau bilang khalagal li hikmah. Allah Ta'ala ciptakan makhluk dengan suatu hikmah. Watawa alaiha ilmah. Dan Allah Ta'ala liput dengan ilmu dan pengetahuannya. Sehingga itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan Inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib wa akhut tadbir khaib lam yazal fi qabdati syakki rahin lam yaduk aisyal ibadu salihin itu beliau mengatakan di dalam hal-hal yang gaib terkandung keajaiban dari Allah berapa banyak nikmat yang tersembunyi di balik musibah luarnya musibah bungkusan luarnya musibah tapi dalamnya ada nikmat yang baru kita sadari dan orang yang banyak berencana meninggalkan tawakal kepada Allah Ta'ala biasanya kecewa selalu di dalam keraguan Selalu gundah dan kegelisahan menimpa dia. Dan tidak mencicipi kelezatan yang dicicipi oleh kaum salihin. Al-Imam Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan kama ahsanallahu fima madha kadzalika yuhsinu fima bagi sebagaimana yang dulu dimudahkan oleh Allah yang akan datang insyaallah juga dimudahkan kita ini sekarang hingga sampai titik ini berapa usia kita kita udah sampai titik ini, artinya oke-oke aja kita bisa makan, kita minum, kita lahir ke alam dunia ini. Allah Ta'ala udah siapkan tangan yang menyambut kita. Tangan yang menyambut kita. Siapa tangan yang menyambut kita? Kita tahu ibu kita, tapi yang menyambut kita bukan ibu kita. Siapa? Apa kita kenal? Tangan siapa yang menerima kita tatkala kita lahir ke dunia ini? Siapa? Berapa banyak orang yang tahu siapa bidannya dia? Allah Ta'ala yang siapkan. Yang membersihkan tubuh kita waktu kita lahir. Siapa? Kita kenal orangnya. Yang ngandukin kita, yang nyelimutkan kita. Siapa? Kita kenal orangnya. Subhanallah, Allah Ta'ala udah siapkan. Yang dulu-dulu hingga titik ini dibikin lancar, dibikin bagus. Terus yang akan datang setelah teruji jaminan Allah kepada kita. Terus hingga titik ini kita mau ragu, terlambat. Semuanya teruji Allah Ta'ala baik kepada kita. Sebagaimana yang dahulu baik, insya Allah kedepannya lebih baik lagi dari Allah Ta'ala. Kata Imam Ali bin Abi Talib. Al-Imam uh, Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, beliau membuat takhmis atas bait syairnya Imam Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan, "Idza azmatun nazalat gibali wa dhigtu wa dagat biha hiyali, tadhakkartu qaul al-Imam Ali, raditu bima qasama Allah li wa fawwadtu amri ila khaliqi." فما عتم فيحتم قضاء وجاء التباشير فيض رضا كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي apabila saya ditimpa beragam kesulitan problem besar hati saya menjadi sempit sumpah stres dan saya udah nggak punya daya upaya lagi. Maka saat itu saya teringat, saya ulang-ulang, saya ingat ucapannya Imam Ali. Apa ucapannya Imam Ali? Raditu bima gasamallahu li wa fawwattu amri ila khaliqi. Saya ridha dengan apa yang Allah taala berikan, apa yang Allah taala bagi buat saya, saya ridha. Dan saya serahkan perkara saya kepada Allah. Ketika saya ulang-ulang ucapan syair Imam Ali tersebut, enggak sampai sore melainkan Allah taala berikan saya jalan keluar dan datang kabar gembira dan membuat saya makin ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sebagaimana Allah taala kata Imam Ali, perbagus yang terdahulu yang datang yang akan datang juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang terakhir nih satu hal lagi. Artinya tawakal kepada Allah taala ini ketentraman batin, yakin hati dengan ini semua. Perkara di bawah genggaman Allah dan hati merasa damai dengan keyakinan seperti itu. Bukan berarti tawakal dia tidak berikhtiar sama sekali. Ikhtiar tetap ada. Dengan tawakal yang dia miliki, kadang tuh orang dia punya banyak ikhtiar, punya banyak usaha. Ketika hatinya nggak ada kecenderungan terhadap hal-hal usaha yang dia miliki, nggak bergantung kepada usaha tersebut, hatinya tetap bergantung kepada Allah. Dan ketika ini semua hilang, nggak ngaruh dalam hatinya. Maka walaupun dia punya banyak usaha, bukan berarti dia meninggalkan tawakal. Dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun ada orang nggak punya duit apa-apa. Tapi dia pengen ini, pengen itu, tamak, serakah. Kemudian juga hatinya melirik apa yang ada di tangan manusia. Nah itu nggak disebut tawakal. Itu disebutnya emang kagak punya duit. Tawakal tersebut hati bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin perkara berada di dalam genggaman Allah. Al-Imam Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dia punya banyak usaha. Tapi dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Sampai pergi ke Nabi Hud, ziarah ke makam Nabi Hud bersama anak cucunya, itu seluruh anak cucunya sampai pembantunya semuanya naik kuda. Lebih dari 70 ekor kuda. Kuda itu dulu kayak mobil Mercy. Kuda yang bagus-bagus. Sekarang juga kuda harganya mahal. Sampai ratusan juta. Semua anak sampai pembantunya naik kuda. Lebih dari 70 ekor kuda buat beliau dan semuanya. Sampai orang-orang kagum, heran melihat ini bagaikan kerajaan yang dia miliki. Maka dia katakan, ketahuilah, lau halakat fil lahzah minni syarah. Seandainya nih yang kamu lihat anak cucu harta saya dalam sekejap hilang, nggak ada selembar rambut pun yang tergerak dari hati saya nggak ngaruh apa-apa. Kenapa saya udah ridho kepada Allah Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tawakal kepada Allah Taala bukan berarti nggak ikhtiar. Ikhtiar ada dua macam. Ada dari sisi akhirat, dari sisi agama, dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadat. Ada juga tawakal dari sisi dunia dengan ikhtiar usaha, bekerja. Dan dua-duanya ini harus kita lakukan. Dan di atas itu semua kita nggak bergantung kepada ikhtiar dan sebab musabab, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ikhtiar tersebut tidak dihalalkan orang yang punya kemampuan untuk ikhtiar terus dia tidak berikhtiar. Dia tinggalkan keluarganya kelaparan, terus dia ngejerit tawakal. Udah gitu dia ngemis sama orang. Dia minta tawakal. Habis bagaimana? Ya saya mau minta-minta sama orang. Mau minta ke sini, mau minta ke situ. Tidak dihalalkan. Terus dia ngejerit, tawakal. Tawakal apaan? Tapi dia ikhtiar. Nabi Muhammad, beliau pun juga dulu sebelum menerima wahyu, beliau pun juga bekerja berdagang untuk Siti Khadijah. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar punya sembilan toko. Namun semua digadaikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Oh Sayyidina Umar, oh Sayyidina Uthman. Dengan hartanya beliau, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi semuanya itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya, orang yang memang diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi hal tajarud, tajrid. Maka ini suatu magam yang lain, kedudukan yang lain. Tetapi, al hagga antam kutha haithu anzalak. Kata Ibn Ruslan Sahibu Zubat, yang hak itu artinya engkau menjalankan apa yang Allah Ta'ala tempatkan dirimu dalam ikhtiar, ya sudah ikhtiar. Dalam tajrid, dalam tajrid, dia laksanakan tersebut. Karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Mau bicara tentang masalah tawakul, kayaknya dua hari masih belum selesai ya banyak contoh-contohnya banyak detailnya di dalamnya wala hasil kita tuntut ilmu kita belajar dan juga jangan lupa, kita lupa bahwasanya semua sudah dijamin oleh Allah taala tinggal kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah taala dengan niat yang baik mudah-mudahan Allah taala berikan taufik Allahumma ya man wafaqa ahli alkhair lil khair wa anahum alaihi wa fiqna lil khair wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 答复。